السلام عليكم wabarakatuh. الله وبركاته الحمد لله والسلام على رسول الله kita masih di masalah ya, poin yang ketiga tadi jadi pada saat Allah Azza wa Jal menelambatkan doa seorang hamba itu sebenarnya ada bukti cinta dengan Allah di situ ya. dan Allah Azza wa Jal sangat sayang dengan hambanya Allah tidak ingin hambanya itu memohon-mohon mereka rengek kemudian tidak diberikan tapi seperti hal-hal yang sudah kita sebutkan sebelumnya kalau anda ingin bukti lebih jauh tentang masalah kasih sayang Allah Azza wa Jal, kita dengarkan kisah yang sahih disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam pada saat sedang berdakwah di Bani Israel ada satu orang secara khusus dari Bani Israel tidak disebutkan namanya siapa tapi betul-betul mu'zi orang yang suka mengganggu Musa AS setiap Nabi Musa bicara, dia potong. Mencaci mati Musa AS, mencaci mati Allah, mencaci mati Taurat. Semuanya kata-katanya tidak nyaman. Sampai akhirnya Musa AS sudah nggak sabar lagi. Sudah terkorang ini sudah terlalu. Setiap Nabi Musa AS bicara lagi menyampaikan rame-rame, tiba-tiba dia diangkat, mencaci mati Nabi Musa AS. Bukan cuma itu, mencaci mati Allah, mencaci mati Taurat. Sampai akhirnya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah. Ya Allah, ambil alih lawan ini. Terserah aku mau apakan tapi ya. Lalu Allah Azza wa mengutus Jibril alaihissalam datang menyampaikan. Jibril mengatakan, Hai Musa, Allah sudah menjadikan ikatnya, hukumannya orang ini tanganmu. Silakan, minta apa saja. Mau dimatikan, Allah matikan, turunkan putih dari langit, dibakar, semua apa saja. Sudah, malam hari ini. Besok paginya Musa AS ketemu sama orang itu, mulai lagi dijimati. Musa dia dimaki, Allah jadi maki, orang jadi maki, depan orang semua. Lalu Musa berkata, Ya Allah, khudin, wahai bumi tenggelamkan orang ini. Tiba-tiba tenggelam sampai petisi. Tidak bisa bergerak orang ini. Minta maaf. Musa maafkan saya, saya tidak akan lakukan lagi. Musa tak mengatakan, Ya Allah, Ya Amr, hai bumi tenggelamkan lagi dia. Tenggelam sampai perutnya. Minta maaf lagi orang itu, mohon maafkan saya hai Musa, saya tidak akan ulangi lagi dan seterusnya. Ya Al Khudi, hai bumi tambah lagi tenggelamkan sampai ke tenggorokannya. Orang itu terakhir mengatakan, hai Musa, maafkan saya dan saya akan beriman kepada Tuhanmu. Apa yang terjadi? Musa AS sudah tidak percaya orang ini dan sudah betul-betul mangkel. Apa yang dia bilang? Ya Al Khudi, hai bumi tenggelamkan orang ini, Tidak bisa lagi. Sudah terlalu rusak, tenggelam orang itu mati. Waktu mati, Allah Azza Jalla mengutus Jibril mengatakan, Allah menyampaikan pesan kepada wahai Musa, Ya Musa, ma'asa halbak. Wahai Musa, begitu keras hatimu. Kalau seandainya kata Allah Azza Jalla, dia meminta maaf kepada saya satu saja, saya akan maaf. Ini sudah minta maaf dengan korban akal, kita suruh matikan gitu. Artinya Allah Azza Jalla sangat sayang gitu. Bukankah hadis yang sudah masyhur Allah sangat senang dalam riwayat Bukhari, sangat senang dengan tobat hambanya, lebih senang daripada salah seorang di antara kalian kehilangan barangnya, kemudian dia sudah putus asa dengan mencari di, di, dengan untanya yang hilang, tiba-tiba dia duduk di bawah sebuah pohon dan untanya datang, bagaimana senangnya? Allah lebih senang daripada itu. Kita kita 20 tahun berbuat salah, Allah dengan taubat ya Allah ampuni saya, ini Allah ampuni, bersih 20 juta, 20 tahun. Itu luar biasa gitu. Bukankah juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal manhambat karena Nabi SAW manhambat di hasanatin walam ya'malna kutiba lahu hasanatun kamilah siapa yang baru terlintas di baru niat dalam artinya mau buat ibadah mau sholat malam dan nanti malam dan dia tidak sempat lakukan maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap kutiba lahu hasanatun kami. Kemudian fa'in amilah kalau dia lakukan kutiba lahu asyru Allah fiha ila sabab milik sabab yatis ala Allah min kathira Allah mencatatkan baginya 10 kali lipat pahala 700 kali lipat dan pelipatan-pelipatan yang banyak rahmatnya Allah luar biasa niat dikasih melakukan 700 kali lipat pahala lebih dari itu lagi mana wa in hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah kalau orang itu niat mau berbuat dosa, lalu dia batalkan perbuatan dosanya karena Allah, ya, bukan karena masalah tidak, ya urusan-urusan. Misalnya dia mau berzina, motornya pecah bannya. Dia batalin dari berzina karena ban motornya pecah. Ini beda, bukan ini. Tapi kalau memang dia batalin dan jadi zina karena Allah, maka Allah catatkan baginya satu pahala lengkap. Batalin dosa, dapat pahala. Fa'in amilaha putri saja itu wahid. Kalau dia lakukan dosa itu maka Allah jadikan baginya satu dosa saja. Rahmatnya Allah luar biasa. gitu kan? Rahmat Allah sangat luar biasa. Jadi di sini katanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain setelah menjelaskan banyak sekali kesempatan untuk masuk ke surga beliau tutup hadisnya mengatakan wala yahliku illa ya halik tidak ada lagi orang yang nanti masuk neraka pada hari kiamat kecuali betul-betul orang yang halik, orang yang sengaja matikan dirinya nih, artinya musnahkan dirinya. Udah luar biasa rahmat Allah. 70 tahun umurnya, 70 misalnya 8 tahun, 70 tahun bersih ya. hari ke pertama tahun 71 baru masuk Allah bersih. Iya. Luar biasa gitu. Itu kan sebuah hal yang luar biasa. Gitu. Kenapa? Tunggu apa lagi? Gitu. Jadi tidak ada orang yang meninggal dalam suul khatimah, masuk neraka nanti disiksa di kuburan kecuali cuma orang yang luar biasa. Dan subhanallah kata ulama salaf, tidak ada orang ya, tidak ada orang yang buka bumi termasuk orang-orang kafir kecuali Allah kasih sinyal untuk taubat. Dengarkan riwayat Bukhari. Kata Nabi ya, alaihi wasallam, Jibril berkata kepada Demi Allah wahai Muhammad, kalau seandainya engkau melihat bagaimana aku memenuhi, ini riwayat Bukhari, ya, aku memenuhi mulutnya Fir'aun dengan tanah dari laut, ya. Itu karena khawatir, jangan sampai, karena dia bilang, amanku berarti Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, gitu kan. Jangan sampai dengan kalimat itu, Allah ampuni dosanya. Jibril alaihissalam berharap Allah mati dalam kafir. Gitu kan? Ini riwayat Bukhari. Jadi Jibril alaihissalam paham bagaimana rahmatnya Allah azza Luar biasa gitu rahmatnya Allah. Gak ada yang perlu dikhawatirin. Allah sangat sayang dengan kita. Ya Allah sangat pengasih dengan kita. Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Ya. Allah memberikan rezeki ya itu semut di lubangnya. Jadi gak usah khawatir. Oh pekerjaan ini haram. Tapi saya kalau berhenti kerja dapat makan nggak ya? Yang berikan makan bos anda di kantor. Allah azza wajalla dalam semua kisah nyata dikatakan seorang salah satu umat selesai berkebun di Baghdad untuk zaman Salafus itu dulu zaman Tabi Tabi'in itu lagi selesai kebun kurma yang dikerjain dia capek sekali nanti dia keluar dari kebunnya kemudian dia duduk di samping sungai ada sungai dekat kebunnya Soalnya dia dulu dia bilang berdoa ya Allah mudah-mudahan engkau memberikan kepadaku hasil yang maksimal dari kerjaku ini kalau Allah Azza ingin memberikan pelajaran kepada dia, tidak usah khawatir. Sudah minta, sudah berusaha saya akan kasih. Kau usah khawatir, Allah yang kasih. Lalu apa yang terjadi? Di depannya terlintas batang pohon di atas sungai, batang pohon yang tumbang. Di atasnya ada burung bangau. Burung bangau itu kakinya patah, matanya buta. Jadi di atas sungai, di atas batang pohon nggak bisa lagi jalan. Ini batangnya sambil jalan. Ini bangau kalau turun tenggelam, buta matanya. Kakinya, kakinya satu patah nggak bisa melangkah, matanya buta, nggak bisa melihat. Lalu orang ini berkata, sekarang saya mau buktikan gimana caranya Allah kasih rezeki. Gimana nih? Menunggu beberapa saat Allah buktikan kepada orang ini apa? Dari kejauhan ikhwan dan akhwat sekalian ada burung elang terbang itu nyambar ikan di dekatnya burung bangau itu dijepit sama dia. Begitu dia terbang mau terbang ke atas jepitan ikannya lepas dengan hikmah Allah Azza Ikannya jatuh di depan burung bangau itu. Burung bau cuma cium baunya, tinggal turun kepalanya makan. Habis ceritanya. Bukankah begitu gampang kalau Allah Azza wa ingin memberikan? Gampang sekali. Apa yang kamu melakukan gitu kan? Allah sebaliknya, gampang sekali kalau mau menyusahkan kita. Kalau Allah menyindir saja satu urat saraf kita di belakang, encok. Dua minggu gak bisa bergerak. Gampang sekali. Alasan kita kalau sakit leher obat, salah tidur. Bantal yang disalahin. Bukan. Allah lagi uji nih dan nikmat nih. Kalau saya angkat sedikit, pelintir nggak bisa buat apa-apa. Dua minggu kerja balik. Lemahnya manusia ya. Dengarkan juga contoh yang lain dalam riwayat Bukhari dikatakan Uthman bin Affan dari Allah dimasak, dimasak keceklik di Madinah. Kering, susah. Dan orang-orang Yahudi itu banyak menguasai pasar pada saat itu. Termasuk ada pasar Bani Kehidupan yang masyhur. Pasar mereka menjual barang-barang mahal kepada kaum muslimin. Utsman radhiyallahu orang kaya. Dia kirim seribu kafilah. Seribu kafilah, ini satu kafilah bisa tiga unta, lebih lagi mal. Seribu kafilah ke Syam untuk beli kebutuhan. Macam-macam kebutuhan yang dibutuhin gitu. Begitu tiba sebelum tiba di kota Madinah, Utsman tidak ikut. Ada bulan, ada tangan kanannya yang bawa. Jadi kan ada kafilah datang, seribu kafilah, satu kafilah bisa tiga unta dan lebih. Banyak sekali, bisa sampai tiga ribuan atau bahkan lebih daripada unta yang ada gitu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ini banyak berkumpul di pinggir kota Madinah, lalu mereka berkata apa? Siapa yang punya kafilah ini? Kata bulannya, orangnya Utsman, musman bin Affan. Baik, panggil Utsman, kami ingin negosiasi, mau beli. Dipanggil Utsman, Utsman ditanya, Hari Utsman mau jual nggak barang-barangnya? Boleh, siapa yang mau beli? Kami ini semua mau beli. Berapa kali? Berapa Anda berapa kali mau beli? Ada satu orang ibu bilang, saya akan tambah setiap produk Anda satu kali lipat, 100%. Jadi kalau satu dirham, dua dirham. Yang seribu dirham jadi dua ribu dirham. Semua produk ini saya beli. Luar biasa itu. Lalu Umar mengatakan, tidak, saya ingin lebih. Ada orang yang Yahudi lagi bilang, saya beli dua kali lipat, saya ingin lebih, tiga kali lipat, saya ingin lebih. Terakhir ada satu, pengusaha Yahudi yang bilang, saya akan tambah iman dan yakin dan tidak ada orang yang tambah lebih daripada itu enam kali lipat. Dari semua produk yang ada ini. Utsman mengatakan, saya ingin lebih. Orang yang tadi nawarin enam kali bilang, kamu sudah gila Utsman. Dari mana bisa ada yang mau beli enam kali lipat lebih daripada itu? Kata Utsman, kalian ingin tahu? Siapa yang mau ingin beli lebih daripada saya? Perhatikan, tunggu di sini. Disuruh gulamnya panggil seluruh muslimin di Madinah. Semua muslimin Begitu kumpul semua, kata Utsman, saksikanlah seribu kafilah ini bisa dinilai buat kalian. Ambil semua. Semua Semuanya ambil kebutuhan mereka. Sampai dalam riwayat ini dikatakan satu bulan masyarakat muslimin Madinah tidak kekurangan apa. Setelah itu orang-orang ini pedagang ini pada melompat semuanya gitu. Ini dibagi cuma-cuma gitu kan. Pandangan mereka mati di dunia gitu. Apa kata Utsman? Apakah kalian mau tahu siapa yang beli daripada saya tidak enam kali? Allah Azza wa Jal membeli dari saya bukan cuma enam kali, sepuluh kali lipat dan tujuh ratus lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jelas janji Allah yang berinfak dan Allah tidak akan hilang. Mana kasamalun min sadaq. Tidak akan berkurang harta karena sadaqah. Tidak perlu dikhawatirkan. Kasih sayang Allah luar biasa. Baik. Dalam berdoa juga ikhwan akhwat sekalian, yakinlah tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. ada yang mustahil. Walaupun mustahil mata manusia. Minta saja. Selama bukan yang haram dan ingat kategorinya tadi ada jangan tergesa-gesa, juga ada sedikit tambahan jangan sampai makanan, minuman dan pakaian kita haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang yang mukanya pucat, rambutnya berdebu, pakaiannya kotor, nggak pakai sendal, berdoa ya Allah berikan berikan, tapi Allah nggak kasih, bagaimana bisa dikasih? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Berdoalah kepada Allah Azza Dari mana dalilnya Ustaz? Apa benar biar mustahil boleh? Dengarkan. Kita sudah katakan tadi, paling baik hujah adalah kita berdoa. Dengarkan ayatnya. Kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Pelajaran besar sekali. Dalam surah Maryam, urutan 19 ayat 1 sampai ayat 10. Saya bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya 'ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأرض مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا sebelum kita lanjut terjemahan saya baca ayatnya saya terjemahkan ini kalau yang ain sol, huruf-huruf yang terputus di awal surah hanya dua maknanya. Sebagaimana disepakati oleh ulama yang mengikuti wahyu yang benar. Yang pertama, itu hanya Allah yang tahu maknanya. Tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi dibiarin. Dan para sahabat juga banyak diam dengan makna-makna ini. Yang kedua, ini sebagai istihad dari sebagian ulama besar tadi dan beberapa sahabat juga dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan adalah nama lainnya surah itu. Nama lainnya surah itu. Intisarinya adalah ini tidak diterjemahkan. Lalu dikatakan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah kisah tentang rahmat Tuhan Muhai Muhammad Allah kepada hambanya Zakaria. Kenapa nih Nabi Zakaria disebutin? Dan apa masalahnya gitu? Dijelaskan ayat setelahnya. Idnada ya rabbahu. Ternyata berhubungan dengan doa. Sewaktu dia sedang berdoa dengan Tuhannya. Bermunajat, meminta, curhat dengan Tuhannya. Nidaan khafiyah. Dengan doa sembunyi-sembunyi. Kenapa di sini sembunyi-sembunyi? Dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih. Ya. Ternyata Nabi Zakaria AS waktu menikah umurnya itu 30 tahun ikhwah ya, sekalian, istrinya 20 tahun. Ternyata ya, istrinya ini mandul. Istrinya mandul. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah pada saat umur 30 tahun, Ya Allah, karuniai saya anak dari istri ini. 10 tahun pertama belum ada jawaban. 10 tahun kedua belum ada jawaban. 10 tahun ketiga belum ada jawaban. Umurnya sudah berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Antum tahu kapan diterima doa Nabi Zakaria? Waktu umurnya sudah 100 tahun. Kenapa? Nanti akan kita pelajaran dalam ayat ini. Kenapa Allah kasih nanti umur 100 tahun? Apa sebabnya? Ada sebabnya. Allah ingin menjadi pelajaran besar buat kita. Ingatlah, suatu Zakaria berdoa secara sembunyi-sembunyi karena dia berdoa kepada Allah minta dikasih anak sementara umurnya sudah 100 tahun dari istrinya yang waktu itu berumur 90 tahun dan mandul bukan minta dari perempuan lainnya dari istri dia yang jelas sudah mandul sekarang sudah tua tetap mustahil nggak mungkin di mana manusia tapi Nabi Zakaria tetap berdoa Qala ini buktinya wahai Tuhanku ini al minni sungguh tulang-tulangku sudah lemah kata ulama tafsir sudah gemetar kalau jalan 100 tahun wasyda'ala ra'su syaiba semua rambut saya sudah putih 100 tahun udah tua sekali walam akun tapi apa katanya walam akun bi du'aika rabbi syaqiyya tapi saya tidak pernah mau putus asa dengan doa kepada Allah tetap saya minta saya yakin itu tak minta apa yang dia minta wa inni khiftul mawaliya min warai dan saya takut nanti tidak ada penerus saya kalau saya meninggal. Wakana timrati akhirah. Masalah paling besar istri saya mandul. Permintaannya apa? Fahabli. Karunia buat saya milladunka waliya. Keturunan dari ini perempuan yang mandul. Mustahil. 90 tahun waktu itu. Ya, gak mungkin. Apa lagi fungsinya? Dia ya, sampaikan lagi keluarnya kepada Allah ya Yarifuni agar dia bisa mewarisi saya. Ilmu yang kau berikan ini saya wariskan kepada anak saya. Wa yarithu min ali Yaqub dan juga mewarisi ilmu-ilmu yang telah turun kepada Yaqub dan keluarganya. Waj'alhu rabbi rodinya Dan jadikanlah dia ya Allah radiyah soleh. Di sini kalau antum kembali kepada kisah ayat ini, ya, itu sebenarnya kisahnya Nabi Zakaria ini pernah ketemu sama Maryam Maryam itu alaihissalam ibunya Nabi Isa, keponakannya Nabi Zakaria. Keponakannya Nabi Zakaria. Waktu masuk ke rumahnya Maryam, Maryam lagi ibadah di mihrab, gitu kan? Lalu ada buah-buahan, ada makanan-makanan. Zakaria tanya, "Anna laki hada? Dari mana kau dapatkan di Maryam?" Qalat huwa min indillah. Berkatalah, Maryam ini dari sisi Allah datang. Maka pada saat ini Allah Rasul Masyarakat Allah berikan rezeki pada siapa tanpa hisab. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Waktu itu Zakaria langsung minta supaya dikasih keturunan juga gitu. Tambah lagi. Mintanya agar dikasih anak yang soleh atau soleha. Mau laki-laki mau perempuan, intinya yang penting soleh, gitu kan? Dan ini juga akan memberikan gambaran kepada kita ikhwas sekalian dan akhwat. Tidak pernah ada yang berdoa kepada Allah minta satu dikasih satu, tidak pernah. Pasti dikasih plus. Minta 10 dikasih 20 sama Allah, minta dikasih 100, nggak pernah pas-pasan. Dan makin banyak kita minta doa, maka yakinlah pada saat itu makin banyak yang akan datang responnya. Ya. Kita melempar banyak kepada Allah, Allah akan berikan double-double lebih banyak. Itu pentingnya. Di sini ambil dari bawah ya, kata Zakaria Salam, saya cuma minta orang rotinya. yang ridho, patuh sama saya dan soleh atau soleh ya, perempuan yang bersalah, gitu kan? Apa yang terjadi? Ya Zakaria, setelah 100 tahun umurnya, datang perintah Allah SWT kepada Nabi S.A.W Wahai Zakaria Inna nubashiruka min ismuhu Yahya Lam naj'al lahu min qablu samia Sekarang kami sampaikan berita gembira kepada Wahai Zakaria Kau akan dikaruniai Allah seorang anak laki-laki Tadi cuma kita laki-laki atau perempuan yang berarti dia, Tapi ternyata Allah kasih laki-laki Kan gitu Kemudian diberikan nama oleh Allah dari langit yang belum pernah ada orang bernama Yahya sebelumnya langsung bonus dari Allah laki-laki dari istrimu yang mandul ini kemudian berikan nama Yahya walaupun ada nama Yahya sebelumnya Qala Nabi Zakaria manusia biasa apa yang dia bilang Qala Rabbi wahai Tuhanku anna yakunu li gulam dia juga bingung walaupun dia minta doa dia bilang ya Allah bagaimana bisa saya punya anak ya eh, karena ini sudah terlalu lama berdoa 70 tahun berdoa apa yang dia bilang wa kana timraati akhirah sementara istriku ini mandul dan 90 tahun nih sekarang kalau dulu 20 tahun, 30 tahun masih secara akal manusia masuk akal. Ini 90 tahun nih. Ya. Kemudian dikatakan wal qad balagtu minal kibari ya. Dan saya sudah tua renta yang enggak mungkin. Enggak ya. bisa lagi. Apa kata Jibril sekarang? Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyin. Berkatalah Tuhanmu, hai Zakaria, itu sangat mudah buat saya. Wa qad min qablu wala taku syai'an. Dulu kamu Zakaria dari sesuatu yang tidak ada. Saya ciptakan kamu jadi. Dari sperma saya, dari sulbi keluar kena sel ibu jadi manusia. Kalau Allah mau jadi, kalau enggak enggak. Kamu aja sendiri lu udah tidak ada apa-apa. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria saking senangnya, dia minta tanda-tanda sama Allah. Maksudnya minta tanda, kalau istri saya hamil ya Allah, ini kan berarti gembira nih, pasti hamil. Begitu hamil, saya sudah tahu. Tidak usah tunggu dia muntah-muntah, nidam, nggak ada. Pokoknya begitu hamil saya sudah tahu ya Tanda-tandanya apa? Kata Allah SWT. Dia bilang mengatakan, Kalau Rabbi bicara di ayat. Ya Allah berikan saya tanda-tanda kalau istri saya sudah hamil. Dengan gitu Qala ayatuka. Tanda-tanda dari saya yang kata Allah SWT wa Jal, "Alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah." Nanti tiba-tiba kamu nggak bisa ngomong dengan orang tiga hari. Tiba-tiba suara hilang. Nggak bisa ngomong. Kalau itu terjadi, berarti istrimu sudah hamil. Ini sebuah ayat yang berbicara tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam ayat lain dijelaskan juga surah Anbiya. Sama masih kisah Nabi Zakaria kita perkuat urutan 21 ayat 89 sampai 90 yang bunyinya Alhamdulillah Masyaitan rajim. Wa Zakaria innada rabbahu rabbi la tadhni fardan wa anta khairu warithin. Ini ada berdoa kepada Allah ya. Jangan hari-hari Allah. Ya Allah kenapa tidak kasih ya Allah? Ya Allah kasih saya, ya Allah jangan jahat dengan saya. Ini ngawur. Harus ada adabnya ini dari Zakaria berdoa bagaimana? Ini jadi adabnya. Dan Zakaria, ingatlah sewaktu dia bermunajat berdoa sama Tuhannya minta, dia mengatakan, Rofila tadarni farda. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin. Dan kau sebaik-baik memberi warisan. Saya kasih anak. Ya, ya. Jadi permintaannya harus gitu. Allah mengatakan fastajabna Lalu kami terima apa yang dia minta itu wa wahabna lahu Yahya Lalu kami berikan kepada Yahya. Cukup sampai situ? Tidak. Saya katakan dari kawan-kawan sekalian, Allah kasih plus. Wa aslahna lahu zawjah. Lalu kami perbaiki keadaan zaujahnya, istrinya. Mandul bisa melahirkan. Tua, gak mampu lagi mengandung kekuatan, Allah kasih kekuatan fisiknya. Gitu ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan dan beberapa akal istrinya, ya, istrinya Nabi Zakaria ini orangnya suka marah, emosional. Allah ubah sifatnya menjadi baik. Makanya sebagian ulama mengatakan diambil dari kata-kata waslah nalahu zaujah. Siapa yang ingin diperbaiki pasangannya dia mengatakan aslih li zauji atau zaujah. Semoga Allah perbaiki. Udah Allah yang tidak nanti Allah buat sifatnya sendiri. Enggak usah sampaikan manusia, paling mana suka marah-marah. Enggak usah, sama Allah saja Allah perbaiki aslih li zaujah. Sudah Allah akan perbaiki insyaallah. Tapi dikatakan apa? Innahum. Apa sebabnya Nabi Zakaria bisa diterima begitu? Ada kata kuncinya innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa Allah bisa masih bisa memberikan kepada mereka karena mereka selalu berlumba-lumba dalam kebaikan? Cukup sampai tidak? Wa yad'unana dan selalu berdoa kepada kami tidak pernah bosan raghaban wa rahaba. Raghaban itu dengan puh luar biasa, semangat, nggak pernah putus asa. Wa rahaba dan khawatir Allah tidak terima. Wa kanu lana khashiin dan mereka selalu khusyuk kepada kami tunduk. Melengkapi kisah Nabi Zakaria dalam surah Imran eh, dalam surah Imran urutan 3 ayat 38 sampai 41. Ini semua membuktikan bahwasanya adanya plus-plus yang Allah kasih kepada Nabi Zakaria karena dia bersabar nih 70 tahun berdoa itu nggak begitu saja. Ada manfaat banyak sekali. Allah SWT mengatakan A'udzubillah minasyaitonir rajim hunalika da'a Zakaria Rabba qala rabbi habli Illa ladunka Durriyatan Tayyiba Inna samiul du'a surah Imran ayat 38 sampai 41 sebelumnya tadi kita kisah Maryam ayat 36 sampai 37 kisah Maryam alaihissalam yang waktu dipertemukan dengan Nabi Zakaria terus Nabi Zakaria lihat ada makanan dan segalanya lalu dia mengatakan begini dan pada saat itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya, minta agar diberikan kepadanya keturunan yang baik-baik. Sesungguhnya kamu, engkau ya Allah maha mendengar doa. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين Dan pada saat itu malaikat Jibril AS datang memanggilnya. Pada saat itu Nabi Zakaria sedang qa'ima yusalli fil mihrab. Kata ulama, di sini kalau orang mau rajin berdoa, mau Allah terima selalu di tempat ibadahnya, nggak pernah lupa, kan gitu. Jangan putus asa. Dia lagi sholat di mihrabnya, lalu Allah, Jibril mengatakan Allah menyampaikan barang berita gembira, engkau akan dapat anak bernama Yahya dan plus lagi. Tadi kan cuma minta anak Yahya yang bisa diajari ya ilmu bukan minta jadi nabi cuma jadi soleh saja Allah jadikan plus Yahya anak laki-laki musaddiqan bi kalimat min Allah dipastikan dia pasti beriman kepada Allah wa sayyidan dan akan menjadi tuan nanti wa hasuran pemimpin wa nabiyan dan jadi nabi min as plus plus plus plus karena sahabat berumur 70 tahun gak ada sia-sia kalau ya. Rabbi sama tadi anda yang kulo di bulan bagaimana saya bisa punya anak ya dia sendiri jadi ragu sebagai manusia gitu kan Waqad dan yang kibar wa perhati akhir, Sementara saya sudah tua dan istri saya ya sudah mandul. Qala kadzalika Allah yang kalau yasha. Jibril berkata, begitulah Tuhan Allah mengatur apa yang diinginkan. Kalau kami jalan di ayat, ya. <coughs> ya Allah berikan kepada saya tanda-tanda kalau istri saya hamil. ayat Qala ayatuka tu tukalliman nasa thalatha thalatha ayyamin illa ramza. pun nanti tidak bisa ngomong sama orang tiba-tiba hilang suaramu selama tiga hari kecuali isyarat. Ramza itu cuma isyarat. Wadkur rabbaka kathira. Apa gunanya? Kenapa Allah Azza wa membuat suaranya hilang? Kata para ulama tafsir, Nabi Zakaria di tiga hari itu nggak bisa ngomong kecuali tasbih saja, nggak bisa. Cuma berpikir kepada Allah bisa keluar, selain itu nggak bisa. Cuma bisa isyarat hilang suaranya, kecuali zikrullah. Wadkur rabbaka kathira, berzikirlah kepadamu dengan eh, Tuhanmu dengan banyak. Wasabbi bil ashi wal ikram dan berdoalah atau bertasbih kepada Allah pada pagi dan sore hari. Contoh yang lain, ini kisah yang luar biasa kuat dan kuat sekalian. Kita tentang Nabi Ayub. Anda kalau dengar di Indonesia ini ada julukan sabar Ayub. Kalau orang sudah terlalu banyak cobaannya dan dia sabar, dikatakan sabar Ayub. Nabi Ayub memang terkenal dengan kesabarannya. Banyak orang tidak tahu kisahnya. Ya, mereka cuma tahu Nabi Ayub kena penyakit selesai. Bukan itu, itu kecil, banyak halnya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini juga sama. Dalam beberapa akar dikatakan beliau menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun setelah menikah. Ya. Allah Azza mengaruniakan, yang mengaruniakan beliau banyak sekali keturunan. Tepatnya ada 12 orang anak, semuanya laki-laki dan semuanya sehat-sehat, kuat-kuat, gagah-gagah, gitu kan? Tumbuh besar. Nabi Ayub selain punya keturunan yang banyak, 12 orang, gitu kan? Itu juga diberikan oleh Allah Azza Jalla kekayaan, peternakannya paling banyak, ya, kaya raya di kaumnya, terkenal Nabi yang paling kaya itu, terkenal sekali, Alaihissalam itu berlanjut sampai ya, umur istrinya mencapai 40 tahun dan istrinya 20 tahun ya, selama 20 tahun. Apa yang terjadi? Datang cobaannya Allah Azza wa Jalla. Apa cobaannya Allah Azza wa Paling pertama sekali karena 12 anaknya laki-laki meninggal semua. Seketika. Datang ajalnya habis. Ajal datang tanpa sakit tanpa apa. Yang kedua, semua peternakannya kena hama mati. Yang ketiga, semua biaya, semua apa yang harta dia sudah simpan, nggak ada hilang. Plus lagi yang terakhir dikasih penyakit. Itulah penyakit yang kita tahu ya, lepra, dikasih penyakit. Sehingga orang semua jauh dari hidup Ayub alaihissalam. Jauh, tidak ada yang berani mendekat kecuali istri. Itu berjalan 18 tahun. Apa yang terjadi? Istrinya bilang pada satu kami sudah 18 tahun, wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun. Ya, sudah berapa? Coba minta kepada Allah. Belum 18 tahun. Dia bilang, coba minta kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. <clears throat> agar Allah mengangkat penyakit Anda. Gak usah kita kembali ke ayah, punya anak, gak usah. Minta penyakit Anda saja. Diangkat oleh Allah saja. Ini yang kita ingin tekankan adalah bagaimana kalau kita minta kepada Allah, Allah gak pernah cukupkan dengan satu, tapi diberi plus plus banyak itu Kesabaran Nabi Ayub AS mendatangkan banyak manfaat dan ini luar biasa pelajaran besar. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Apa yang terjadi pada Ayub bilang sama istrinya? Berapa lama dulu kita senang? Kata istrinya 20 tahun. Terus ditanya sama Nabi Ayub, berapa lama sekarang kita dicoba sama Allah? Istri bilang 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu berdoa. Saya masih malu minta sama Allah, belum perintah. Gitu. Nanti kalau sudah 20 tahun juga, baru saya mau coba, Sabar, ya. Dan bukan berarti antum sabar itu sia-sia, tidak ada. Ya. Lalu dia sabar, gitu kan. Sudah 20 tahun baru dia berdoa. Dengarkan doanya Nabi Ayub. Alaihissalam. Sederhana sekali. Dia mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anbiya 21 ayat 83 84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Enggak bilang, "Ya Allah sakit, sembuhin." Ayub waktu berdoa kepada Tuhan, ya, apa yang dia katakan? Ya Allah, engkau telah mencobakan kepada kudur penyakit ini. Dia tidak bilang sembuhkan ya Allah. Wa anta arhamur rahim. Kau zat yang maha pengasih. Tapi aku lebih tahu nih, sebut atau enggak terserah ya. Pasrah aja. Fastajabna lahu. Lalu kami terima darinya. Fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami angkat penyakitnya pada satu karena dia sabar nih. Ya, dia lama sabar, Allah angkat penyakitnya. Cukup sampai tidak. Allah mengatakan apa? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ah dan kami kembalikan keturunannya dan kami lipat gandakan istrinya yang tadinya umur 40 tahun dan sebelumnya melahirkan 12 anak Allah buat hamil melahirkan 24 anak laki-laki Google dikasih sama Allah jadi ternyata sabarnya 20 tahun itu ada hasil yang Allah coba karena dia sabar ialah Allah kasih double wa mithlahu ma'ah kami kembalikan double keturunannya kata ulama tafsir 24 anak laki-laki rahmatan min indina sebagai rahmat dari sisi kami tidak ada sia-sia Allah tidak akan sia-siakan kesabaran doa dan segalanya wa zikra lil abidin dan peringatan bagi orang yang menyembah Allah besar sekali Amin. Ini juga ada tentu kisah Nabi Yunus AS, tapi saya melihat tidak usah diangkat ini karena cukup panjang kisahnya. Tapi yang jelas ini antum bisa kembali ke dalam surah Safar, urutan 37 sampai 39 sampai 148 ini cukup masih ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Allah Azza wa melambatkan doa karena ingin menguji. Kadang-kadang tadi Allah karena cinta melambatkan. Kadang-kadang juga Allah ingin menguji. Allah Azza wa ingin menguji dan pada itu ada pahala sebenarnya. Ketulusan ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perumpamaan hamba yang belum Allah berikan jawaban doanya seperti anak kecil yang berbuat salah sama ibunya, lalu ibunya tutupin pintu. Di luar suruh keluar rumah tutup pintu. Kira-kira anak kecil itu akan buat apa? Apakah dia akan pergi, tinggalin rumah, atau dia akan merengek, minta maaf sama itu depan pintu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau itu anak kecil, pasti dia merengek. Ibu maafin saya, menangis-menangis, saya tidak akan ulangi, bukain pintu, dan seterusnya. Kata Allah Azza wa mestinya orang yang belum mendapatkan jawaban doa, itu Allah lagi uji dia, seperti anak kecil. Mestinya dia tambah lagi merengek. Maka tidak terima, tambah merengek tanpa merengek, tanpa minta, tanpa ngeluh, tanpa sama Allah Azza gitu kan? Maka pasti pada saat anak itu menangis depan pintu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebenarnya ibunya sedang ya ini sudah memaafkan, cuma ini memberikan pelajaran saja. Begitulah seorang hamba tetap minta dan pintu rahmat Allah sangat luas. Pintu rahmat Allah sangat luas. Poin yang terakhir, yang keempat adalah Agar doa kita selesai dan tidak ada masalah di ibadah kuat sekalian, maksimalkan tempat juga waktu diterimanya doa. Ya. Boleh setiap saat berdoa silahkan, tapi yang jelas di sini poinnya adalah maksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa. Seperti misalnya, kalau tempat yang sudah masyhur adalah multazam, ya, di Ka'bah, kalau misalnya lagi umroh lagi haji, itu ada tempat diterima tempatnya di belakang pintu Ka'bah, terus kita pada orang tawaf. Itu juga ada hadis sahih yang menjelaskan bahwasanya diterima doa. Juga di sana dan di sini juga bisa pada saat meminum air zam-zam. Ini banyak sekali orang yang salah paham gitu. Dianggap zam-zam itu cuma minum minta dihilangkan penyakit. Salah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku minum zam-zam dengan meminta tiga hal. Yang pertama aku minta agar panahanku tidak meleset. Imam Syafi'i rahimahullah suka berburu dan beliau suka sekali memanah. Beliau mengatakan, aku minum zam-zam minta agar panahanku tidak meleset dan Allah terima. Karena minum zam-zam ya. Jadi minta keterampilannya jadi dia kuasa ya. Yang kedua aku minta agar menjadi seorang alim muslimin, ulama. Allah karunia. Yang ketiga, aku menuliskan minta agar dimasukkan ke dalam surga. Minta semua. Bukan karena Nabi Sosan mengatakan zam-zam dengan curi badan. Jelas. Bahkan saya sering sarankan, ya, dengan pendidikan saya dimanapun saya berada, kalau bisa Allah mudahnya ada zam-zam di rumah setiap hari. Dan kalau bisa agar minimal saja minimal, kalau memang zam-zamnya mahal sudah didapatkan, maka buat teh tetesin zam-zam, buat kopi tetesin zam-zam, minum zam sehari supaya doa kita diterima. Jelas, jangan pergi ke orang-orang yang airnya dikudahi untuk disuruh minum, yang tak bisa diterima. Dari mana ini? Nabi SAW tidak pernah bergudahin air buat dikatakan bisa diterima gitu. Sahabatnya nggak pernah gitu Jadi jangan sampai salah. Ada hadis Nabi menjelaskan zam-zam ya benar Ya, kalau ini yang benar, zam-zam diminum, gitu kan? <coughs> Dan Nabi SAW meminum serta mengusap wajah beliau. Para sahabat menggunakan dalam berwudu. Ada di antara mereka yang membasahkan tubuh-tubuh mereka. Maka apa masalah dipakai. Dan didoakan semuanya Allah berikan kekuatan fisik saya, ya Allah dan seterusnya. Seorang anak muda di haram terjadi kisah nyata, matanya rabun dan keras sekali, kacamatanya tebal. Ini kisah nyata terjadi di haram dan luar biasa menjadi sebuah bibir di Mekah. Dia datang dari Qasim, dari luar Mekah, kemudian sama teman-temannya niat untuk umroh. Jadi setelah dia ragu, teman-temannya gantian bawa tawaf dan sebelah gantian lagi ini. Pada saat lagi sahih, dia melihat teman-temannya kesian terganggu gitu. Lalu dia duduk, ya sementara mau baru mau mulai sahih, dia minta waktu sama temannya duduk sebentar, dia minta diambilin jam jam sebelas. Lalu dia bilang, Ya Allah, sungguh ya, aku sudah menyusahkan teman-temanku dengan rabun mataku ini. Maka aku mohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu sembuhkanlah mataku diminum zam-zam, diusapin matanya, begitu dia, jadi dia sambil tutup mata, diusap, kemudian diambil ini pakai dia buka matanya malah kurang. Kesannya akan terjadi langsung. Kemudian dia cabut kacamatanya terang matanya, dia mengatakan Allah Akbar yang telah menyembuhkan mata saya. Zam-zam. Jadi jangan dianggap remeh. Itu sudah jelas sabdanya wahyu dari langit yang menyampaikan ini. Gak ada sesuatu yang mustahil. Jadi maksimalkan, gitu kan? Maksimalkan untuk itu. Kemudian juga waktu seperti malam hari, juga kalau sepertiga malam Allah Azza Wajalla turun ke langit bumi saat sujud kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, ya, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud berbanyak doa kena sahaja ditolak doa pada saat itu <clears throat> sebelum salam terakhir. Ya, ada dua doa yang dibaca tidak kurang dari 13-14 doa yang Nabi SAW ajarkan. Dan Nabi SAW berkata dalam riwayat Hasan riwayat Ahmad, ya fadiyat Umaisha, boleh dia berdoa apa saja yang diinginkan sebelum salam. Kemudian musafir, ya, puasa. Sabda Nabi SAW yang jelas, orang yang musafir, ya, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Maksimalin. Musafir kemana pun berdoa kepada Allah SWT. Gitu kan? Sampaikan dengan haud dan tamak, terus minta rahmat Allah. Kemudian hujan sedang turun, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun doa diterima. Doa kepada Allah SWT. Sedang terjadi peperangan, ya, berkecamuk, itu juga termasuk diterimanya doa. Di sini juga setelah hujan turun ini di Indonesia banyak sekali masalah ya itu hujan turun, kenapa ya hujan terus ya? Padahal jelas kesempatan berdoa gitu kan. Ini nggak dilakukan. Di Saudi itu kalau hujan sedikit saja luar biasa orang seperti rekreasi di luar gitu. Alhamdulillah rahmatnya Allah turun luar biasa. Gitu. Jadi mereka kena paham ini Baik, kemudian antara azan dan iqamah sebagaimana serta Nabi SAW jelas, gitu kan? Jadi antara azan dan iqamah tidak akan ditolak doa. Di sini ada poin penting ikhwan dan akhwat sekali Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azan ikutilah eh, eh, dalam hadis Bukhari dikatakan kalau seandainya orang mengetahui tersendiri di azan dan sah pertama maka mereka akan dan eh, mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali berebut maka mereka akan berebut gitu kan? Apa yang dimaksud dengan kalau orang tahu apa yang di azan? Kata ulama ada tiga makna. Pertama jadi muadzin dulu. Jadi kalau ada kesempatan jadi muadzin azan. Karena ulama sepakat mengatakan muadzin lebih awal daripada imam. Karena kalau imam dapat pahala dia dan makmumnya semua, makmum dapat pahala masing-masing. Muadzin dapat pahala imam dan makmum semuanya karena dia yang panggil, gitu kan. Dan Nabi SAW mengatakan ya dalam sebuah sahih yang dari Muslim eh, Al-Mu'adzin Al-Qur'an kan yaumul Orang muadzin itu paling panjang lehernya hari kiamat, maksudnya paling banyak berkah dan paling dikenal di nanti. Jadi banyak sekali manfaatnya. Belum lagi yang dengar suaranya dalam hadis Bukhari dikatakan Ubay bin Ka'ab berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman, dua orang sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Rahman ini bala kambing, gitu kan? Lalu Abu Bakar mengatakan, "Hai Abdullah, Abdullah, kalau kau pulang lagi mengembala kambing dan di waktu sholat kamu sholat, kalau kau azan keraskan suaramu, karena apapun yang mendengar suaramu dari jin, manusia, apa saja, batu, air, angin, akan jadi saksi pada hari kiamat." Lalu Abu berkata, "Saya mendengarkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak manfaatnya." Jadi yang dikatakan doa ya Allah mengasuh, maafin kita wasafil awal ini jadi kalau orang tahu yang di azan dan sholat pertama itu kata-kata azan ada tiga makna. Yang pertama jadi muadzin, yang kedua menjawab apa yang diucapkan muadzin. Ini banyak orang anggap remeh. Itu azan. awal ya sekalian berapa lama sih? Allah Akbar, Allah Allah. Kan sebentar. Jangan sibukkan diri yang lain. Jawab dulu itu. Jawab dulu antara azan. Ikuti muadzin itu. Terutama sabda Nabi SAW yang berbunyi, kalau siapa yang mengucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raitu billahi rabba wa bi muhammadin rasulullah wa bi islamina pada saat ada dikumandangkan diampuni dosanya yang lalu Berapa lama tuh durasi dengarkan dua kalimat syahadat lagi ya, dalam beberapa akhir sahabat mengatakan pada saat dua kalimat syahadat dikumandangkan jadi ikutin dulu gitu kan jangan disia-siakan kemudian yang jadi saksi bahasa kita adalah bersegera dalam sholat begitu ada langsung sholat nah antara azan dan iqamah yang jadi saksi bahasan tadi dalam bahasan kita ini tidak tidak ditolak orang, gitu kan? Ini banyak orang sia-siakan. Saya ingin tanya kuat-kuat sekalian, berapa lama durasi kita di Indonesia antara azan dan iqamah? Kalau di Saudi itu rata-rata 15 menit, apalagi di haram ya. Jadi kita datang terlambat masih sempat sholat sunnah, masih sempat baca doa, masih sempat zikir, mengaji dan segala di Indonesia 5 menit itu sudah luar biasa lamanya gitu kan. Nah sekarang 5 menit ini durasi bisa dimaksimalin berdoa gitu kan. Jadi jangan dulu ada kegiatan yang lain. Jawab azan langsung berdoa. Sebentar lagi iqamah, maksimalnya untuk itu. Ini juga waktu diterima doa. Kemudian doa orang tua untuk anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, doa orang tua untuk anaknya diterima, yang diterima. Itu juga sebaliknya, doa anak soleh untuk orang tuanya, doa orang soleh untuk orang tuanya. Jadi hati-hati anda sebagai orang tua jangan sembarang mengucapkan kalimat. Kata Nabi SAW, jangan kalian doakan untuk diri kalian atau keluarga kalian keburukan. Karena misalnya malaikat lewat dan mengaminkan, kemudian terjadi. Ya seperti misalnya orang anaknya terlalu ya aktif kalau dia mengatakan kamu nakal sekali, nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh ucapkan kalimat itu berbahaya bisa terbentuk doa. Ya, tapi kita mengatakan hadar Allah, semoga Allah berikan kau hidayah. Doa, ya mungkin bisa seperti itu. Ya, ini termasuk hal yang dasar yang mesti diketahui. Kemudian doa setiap muslim untuk muslim yang lain. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, doa seorang muslim ahlal zahril ghaib tidak tidak depan saudaranya diterima oleh Allah Azza wa Kemudian juga termasuk doa diterima oleh Allah Azza wa adalah akhir waktu asar di hari Jumat. Nah, ini khilaf yang antara ulama karena ada sabda Nabi SAW di hari Jumat ada waktu pasti diterima doa oleh Allah Azza wa Jadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan pada saat khatib sedang khutbah kedua. Ini pasti diterima doa. Pendapat kedua mengatakan sebelum terbenam matahari di akhir waktu Jumat, maka jangan sia-siakan keduanya karena ini diterima doa oleh Allah Azza wa Kemudian juga <clears throat> ada poin penting yang saya ingin sisipkan di sini. Ada seorang yang masyayikh pernah berbicara dan luar biasa Dia mengatakan, maukah anda mendapatkan ya, pahala ya, miliaran dalam beberapa kalimat saja? Murid-muridnya bilang tentu. Siapa yang tidak mau gitu. Lalu beliau mengatakan, Coba anda mengatakan Allah mafilil muslimin wal muslimat Ya Allah ampunilah seluruh muslim laki-laki dan muslim perempuan Maka ada hadis Nabi yang sahih mengatakan Siapa yang mendoakan setiap, setiap orang mendoakan seorang muslim Atau setiap orang mendoakan muslim yang lain Allah akan catatkan baginya untuk setiap muslimnya satu pahala Jumlah sekarang umat Islam di kawan sekarang di dunia ini 2 miliar lebih Jadi satu kali mengatakan Allah mafilil muslim muslimat dapat 2 miliar lebih pahala satu kalimat saja ringan sekali, tapi kadang-kadang kita anggap remeh. Belum lagi ada ahya minuman amwat yang hidup dan yang mati. Berapa miliar yang mati, gitu kan? Banyak sekali pahalanya. Maka jangan sampai menyanyiakan pahala seperti ini. Kemudian kita tutup dengan beberapa doa-doa pilihan. Jadi doa itu bebas menyampaikan apa saja, tapi kalau anda membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW maka jauh lebih sempurna, jauh lebih sempurna. Ada beberapa doa yang yang saya sempat baca dalam beberapa hadis sahih yang Nabi SAW menjadikan itu seperti jawami doa, gabungan daripada doa-doa umumnya. Pertama, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka nabi ma khaira ma sa'alaka nabiyyuka wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma Min asta'adaka nabiyuka wa abduka Muhammadin SAW wa antal musta'an wa alaikal bala. Artinya, ya Allah aku minta kepadamu seluruh kebaikan yang baik-baik yang nabimu dan hamba Muhammad SAW minta. Jadi kalau sudah Nabi SAW minta pasti baik semuanya. Yang baik-baik semua yang Allah saya minta juga. Saya ingin bisa sebutin satu-satu nih. Tadi udah apa yang Nabi minta yang baik semua saya minta. Semuanya dapat kecuali. Dan saya menjauhkan diri dari seluruh keburukan yang Nabi dan hamba Muhammad SAW minta untuk dijauhkan darinya. Semua keburukan, selesai. Ini jawami, gabungan semua. Semua kebaikan Nabi minta, kami minta, dan semua keburukan yang Nabi jauh kami minta dijauhi. Doa yang luar biasa. Riwayat yang lain mengatakan, Allah majal kul maqduri khairah. Ya Allah jadikanlah semua takdirku kebaikan. Ya. Ini juga sebuah doa yang pendek, tapi jelas. Gitu. Kan. Jadi jelas, dia semuanya takdirnya menjadi baik. Artinya kalau itu dalam hal-hal yang memberatkan buat kita, kita akan menghadapi dengan cara yang baik. Yang ketiga, ini inni bika min zawal ni'amik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaat nikmatik wa jami'i sahbi. Maknanya luar biasa ya. Ya Allah jauhkan saya menjauhkan diri dengan izinmu dari terangkatnya nikmat-nikmatmu. Zawal ini amin. Jangan tunggu struk baru berdoa. Sebelum struk minta, jangan nikmat itu diangkat. Ada orang yang sampai meninggal dunia dalam kondisi baik. Tidak ada masalah, gitu kan? Jadi itu berbeda. Ini minta agar jangan nikmat itu diangkat. Kenapa kita kalau makan habis makan mengatakan alhamdulillah? Untuk apa? Agar ditambah nikmat itu, gitu kan? Dijaga lagi makan selain juga nikmat dan seterusnya. Jangan sampai dia nikmat itu hilang. Kemudian beralihnya kesehatan kepada sakit. Jangan sampai terjadi. Gitu kan? Kesakit sakit pun jangan sampai kena. Kemudian atau nikmat tiba-tiba cobaan datang, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba stroke, ya Tiba-tiba, semua tiba-tiba. Jangan sampai terjadi ya Allah. Itu tidak ada. Ini Allah yang ajarin gitu kan. Dan terakhir wajahnya sahatik dan seluruh yang mengundang untuk kamu ya Allah jauhin saya. Jawami doa. Kemudian yang terakhir adalah Allahumma inni as'aluka khaira kulli ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu ma lam Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan semuanya yang sudah dekat dan yang masih jauh. Gitu kan? Yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Semuanya kita minta. Wa na'udzubika min syarri kulli dan jauhkanlah kami ya Allah dari seluruh keburukan ajilihi wa ajilihi yang yang sudah dekat dengan kami akan menimpa kami atau yang masih jauh. Ma'alim nabimu wa ma'alam na'lam yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Juga ada sebagian ulama menambahkan dengan doa yang dibaca di sholat gitu kan. Allah mafili dhambi kullahu. Ya Allah ampunilah seluruh dosa. Di kamu wajib wajiblah yang halus gitu kan, yang tidak terasa gitu. wajib tahu. dan yang asalnya yang kelihatan. Ya. Allah pun dikah wajillahu awal bukan akhiru. Yang dulu saya kerjain, yang dulu saya kerjain juga. Minta diampuni. Ya. Wa alaniyata wa dan yang terang-terangan serta sembunyi-sembunyinya. Ini semua kita minta agar diampuni oleh Allah Azza wa Tentu banyak sekali ya contoh-contoh doa, tapi ini beberapa doa yang sebagai contoh tidak terfokus dalam ini saja tentu banyak. Kalau antum melihat kembali pada hadis Nabi SAW cukup banyak, tapi ini diantara contoh-contohnya saja dan semoga saja ini bisa menjadi membuka pintu buat kita semua agar membaca doa-doa jadi diajarkan yang Nabi Alaihi Wasallam. Yang sebagaimana sudah kita ketahui dengan beragam macamnya. Inilah bahasan kita tentang masalah dasyatnya doa dan saya yakin judul ini insya Allah betul-betul membuktikan kepada kita memang doa itu dasyat tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sia-sia yang sudah kita doakan, kesabaran dalam menunggu hasilnya juga akan datangkan banyak sekali hal, Allah akan lipat gandakan jawaban-jawabannya dan banyak sekali hal-hal yang sudah kita jabarkan tadi. Kepada ada benar dari Allah, Kepada ada salah dari saya mohon dimaafkan. Ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala karena pada kesempatan ini kita telah belajar satu tema yang mungkin sebenarnya tema ini sering kita dengar tentang doa. Akan tetapi terkadang kita tidak bisa meresapi lebih dalam karena mungkin keterbatasan ilmu yang kita miliki. Pada hari ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru supaya kita lebih mantap lagi dalam berdoa. Dengan harapan kita punya motivasi baru dalam berdoa kepada Allah Taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah kita uh, akhiri kajian kita hari ini. Adapun pertanyaan yang sudah masuk, insya Allah kita akan uh, bacakan pada kajian umum besok. Jadi kita umumkan bahwa besok insya Allah jam 9 pagi sampai menjelang waktu duhur ada kajian umum dengan tema uh, bekal hidup dunia dan akhirat bekal untuk dunia dan akhirat kita yang harus kita bawa apa dan nanti kita sisipkan pertanyaan yang masuk dan untuk itu kita supaya lebih maksimal pembahasannya dari apa yang ditanyakan dari jamaah sekalian nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kami mohon maaf kalau misalkan mungkin ada yang belum tersampaikan dari pertanyaan. Insya Allah besok kita uraikan lagi. Dan yang paling penting, kita meminta kepada Allah Ta'ala Ilmu yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kita Kita coba amalkan, kita terapkan Dengan begitu akan bertambah iman kita Dan tentunya kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala insya Allah Allah Ta'ala Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh